Oh, ibadahnya orang Buddha. Kan kalau kita masukkan biasanya nggak boleh itu ya dalam hukum Islam. Nah, misalkan kita niat ke sana eh, dengan niat ingin mencari ilmu tentang di sana, itu bagaimana Bu ya? Soalnya kan masuk ke situ juga kan nggak boleh. Karena itu bukan tempat ibadahnya orang Islam. Minta penjelasannya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah wisata ke tempat-tempat yang tidak terhormat karena itu adalah untuk merendahkan Allah. Tempat ibadah-ibadah itu tempat maksiat yang paling besar adalah ya seperti itu. kita melihat tempat berzina, kita melihat tempat mabuk adalah tempat hina. Akan nah, tapi tempat untuk menyembah selain Allah adalah sehina-hina tempat. Harus kita yakini itu. Dan ini bukan merendahkan siapapun. Karena ini adalah untuk merendahkan Allah. Maka itu adalah tempat yang tidak baik. Dan seharusnya jangan ziarah ke sana. Ngapain ziarah ke sana? Anda kalau ikut rombongan, Anda niatnya baik. Anda ingin tahu Borobudur untuk membuat eh, atau karena sebuah tujuan ilmiah, Anda tahu hubungannya dengan apa? Ilmiah yang ada hubungannya dengan agama, Anda boleh saja datang ke tempat tersebut. Akan tapi Anda membawa rombongan ini tidak semuanya adalah ngerti. Paling tidak itu membuat syiar mereka semakin dahsyat. Jadi kalau wisata itu yang benar wisata adalah ke tempat-tempat mulia, kemudian di situ ada sholat, kemudian di situ ada pengajian, ada. Eh, cuman ini sudah menjadi budaya latah SMP, SMA sudah berangkat seperti itu. Yang membawa adalah guru agamanya hebat, guru agamanya yang mengantarkan. Masya Allah. Semoga Allah mengampuni. Harus ada cerdas di situ. Bahkan mampir saja sebenarnya kita waspada. Misalnya kita tujuannya baik mampir ke tempat tersebut, jangan-jangan semua dihapus dengan datang ke tempat-tempat yang semacam itu. Gak ada perlunya di tempat semacam itu. Belum lagi masalah, ini adalah umum. Belum lagi yang datang ke sana adalah tidak semua orang yang menjaga kehormatan, belum lagi aurat dan sebagainya kebuka. Ini banyak ruginya kita datang ke tempat yang semacam itu. Coba, adalah biasanya adalah orang, orang yang banyak datang ke sana. Orang macam-macam yang datang ke sana. Ada yang tidak ngerti tentang tata kerama berpakaian dan sebagainya sehingga banyak membuka aurat di sana. Bagaimana kita akan mengatakan bisa untuk survei? Survei ke tempatnya lain, tempat lain kalau memang ada ke tempat lain. Tidak usah datang ke tempat-tempat yang semacam itu. Ada ada maksiat kita menuju tempat yang di situ ada maksiatnya. Baik, mohon ini para guru-guru SMP, SMA ini merubah cara berpikirnya. Kalau memang saya harus mending hutan belantara itu bagus. Atau melihat sesuatu yang memang aman di situ, tidak ada keharaman, tidak ada buka aurat dan sebagainya. Tidak ada kemaksiatan. Jadi datang ke tempat tersebut kalau hanya untuk kunjungan ziarah senang-senang adalah sesuatu yang tidak diperkenankan. Mungkin bahasa lain adalah haram karena apa? Untuk apa? Kita bayar ke situ. Kemudian belum lagi di situ banyak keharaman tadi. Kalau memang pergi ke tempat yang baik. Cuman kalau Anda punya tujuan untuk melihat sesuatu dikatakan bahwasanya Datang bahkan sholat di dalam gereja pun sholat ya. Memang sudah waktunya sholat kalau kita pas di dalam gereja, ya kita wajib lakukan sholat biarpun di dalam gereja. Yang gak benar adalah mau sholat pergi gereja, itu orang sakit. Ini beda loh ya, kita lagi suatu ketika lagi ngapain, kemudian di situ lagi ngobrol, mau diskusikan tentang apa gitu, di dalam gereja mungkin karena ada sebuah tujuan, karena banyak orang-orang, mungkin kita masuk satu kampung. Di situ kampungnya orang Nasrani semuanya. Kemudian kita diajak diskusi sebagai seorang muslim pendatang dan sebagainya. Dan mereka mengajak diskusi di di gereja. Baik kita ngobrol, apa-apa diskusi bagaimana saya sebagai pendatang baru, saya mau tinggal di sini dan sebagainya. Baik. Ngobrolnya di gereja, masuk waktu tuhur. Ya sholat di gereja, nggak ada masalah. Karena memang tempatnya di situ yang aneh, nggak usah kita pak, yuk kita jamaah di gereja, itu sudah, sudah aneh, itu nggak begitu. Atau pas Anda lagi mengadakan survei untuk menulis sebuah sejarah perkembangan Islam, kemudian pertemuan budaya-budaya Islam dengan budaya Hindu Buddha, kemudian Anda harus punya bukti-bukti atau sejarah, Anda harus melihat perambanan Borobudur, lalu Anda harus pergi kemana, karena Anda harus meminta cerita tentang Raja Majapahit, kemudian masuknya Islam, kemudian dengan Raden Fatah, semuanya. Anda ingin menjurus jalan, harus survei ke tempat itu. Di Borobudur pasnya, lah tujuanmu adalah bukan untuk wisata, harus saya melihat seperti apa, untuk melihat gambarnya, untuk saya buat buku yang Indah sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Lepas di sana masuk waktu asarnya. Ya sholat di situ nggak apa-apa. Tapi yang nggak benar adalah datang untuk sholat di situ. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hatimu. Ya, kalau memang benar tujuanmu adalah kebaikan, Anda boleh datang ke gereja sekalipun. Anda datang ke, ke tujuannya kebaikan. Untuk tahu keadaan gereja, datang ke gereja. Apa yang dilakukan di dalamnya? Jangan-jangan merongrong persatuan umat dan seterusnya. Anda masuk boleh untuk tahu. Tapi kalau untuk wisata adalah mengagungkan sesuatu yang menjadikan untuk bermaksiat kepada Allah adalah termasuk mengagungkan syiar yang haram, hukumnya adalah haram. Dan hal yang semacam itu disepakati. Mengagungkan syiar atau mengangkat syiar, mengagungkan sesuatu yang di situ untuk bermaksiat adalah haram. Borobudur dibangun adalah untuk menyembah selain Allah. Semuanya orang tahu itu. Borobudur dibangun untuk menyembah selain Allah. Dan menyembah selain Allah adalah dosa menyutukan Allah. Lebih gede daripada dosanya berzina dan sebagainya. Lebih gede daripada dosanya berjudi. Lebih gede daripada dosanya mabuk. Sebab menyekutukan Allah. Baik. Kemudian ini, jadi Anda pergi ke tempat tersebut, kalau memang ada tujuan yang jelas, eh, ini ini reka-reka saja, oh, saya ikut rombongan, saya sebagai ketua panitia rombongan ziarah tujuh keajaiban dunia misalnya. Nah, di antaranya Borobudur dan sebagainya. Akhirnya apa? Ya tujuannya sih ya wisata, cuman ya biar tidak disalin sama ustadz, nanti dirubahlah niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu? Saya niat untuk ah ini. Kalau itu Allah itu bohong, Allah Maha tahu. Kalau memang engkau datang ke sana sebuah tujuan, ya Allah Maha tahu juga. Tapi kalau hanya untuk nutup-nutupi saja, ya Allah juga tahu yang ada di dalam hati kita. Baik, hati-hati dalam kita berkunjung ke tempat-tempat. Termasuk tempat apapun di situ ada keramaian kalau ada kemaksiatannya kita tidak perlu datang ke tempat tersebut dan hukuman Allah akan diberikan kepada seorang hamba ya di tempat bermaksiat biarpun orang soleh ada di dalamnya baik bukan orang yang dolim saja yang mendapatkan musibah dari Allah termasuk yang baik pun jadi kena kalau Allah ingin nurunkan musibah baik